Kebohongan Askari didustakan oleh Askari. Tahzir Syaih Rabi, terhadap Zulkarnain belum dicabut. Askari berkata, Ada orang yang mengatakan, gimana dengan tahriran Syekh Rabi? Ini juga banyak menyebar nih. Ya, ya memang Syekh Rabi, Hafidahullah, uh, eh, pernah ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang berbentuk tahdir kepada beliau. Namun secara lafaz saya sendiri tidak tidak mengetahui ya. Karena itu juga merupakan penukilan sampai tersebar ada istilah-istilah itulah yang antum ketahui ya. Tapi secara lafaz itu penukilannya dari Hani Break. Hani Break sudah diketahui siapa dia ya. Dan itu pun Hani Buraik sendiri ketika dia menyampaikan kalimatnya, dia mengatakan ini bukan tahdir. Ini nasihat orang tua kepada anaknya. Jadi dia sendiri yang menafikan gitu. Nah, namun terus ter ternukil dari satu kepada yang lain. Nah, dan setelah itu sempat terjadi pertemuan. Anak sendiri bertemu dengan Syekh Robi, hafizahullah, bahwa uh, peringatan itu dibangun di atas apa yang disampaikan pada beliau selama dia melakukan hal itu maka uh, eh, tahzir itu tetap kalau tidak maka tidak berjalan hal tersebut nah jadi semuanya berdasarkan penukilan pembaca perhatikan arsip postingan kita berikut ini bagaimana Askari menegaskan bahwa tahzir Syaikh Rabi tidak hanya dari jalur Hani bin Braik tetapi juga dari jalur Asatidzah yang mendengarkan langsung dari Syaikh Rabi yang menegaskan belum mencabut tahzirnya terhadap Dulkarnain Bahkan tazir tersebut beliau ulang sampai dua kali berdasarkan kesaksian Askari sendiri.